Hiasan tentang apa? Peradaban yang timpang, yang hanya cenderung kepada sisi materi saja. Sementara sisi rohaninya sudah hilang, ditakwil, ya, dipahami dengan pemahaman akal. Ini yang kedua, memahami nas-nas tersebut dengan bimbingan para para ulama. Kemudian yang ketiga, Di antara kaidah yang harus kita pegangi ketika kita mempelajari dan memahami hadis-hadis tentang akhir zaman adalah memperhatikan maslahat dan mafsadat ketika ingin menyampaikannya, ketika ingin membicarakannya. Dan ini perlu pertimbangan, meminta pertimbangan kepada para ulama, cocok atau tidak masalah ini disampaikan. Makanya nanti insya Allah nggak akan kami sampaikan semuanya, karena melihat kemaslahatan. Karena laisa kullu ma yu'lam yuqal. Tidak sepantasnya, tidak seharusnya semua apa yang kita ketahui kita ucapkan, kita sampaikan, kita sebarkan, kita kasih tahu sama orang. Di dalam kitab sahihnya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala menyebutkan satu ucapan dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu arda. Abu Hurairah radhiyallahu anhu arda berkata, tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wi'ain." Aku telah hafal apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam dua bentuk. Jadi beliau itu memisahkannya menjadi dua. Amma ahaduhuma fabazastuhu. Yang pertama, tempat yang pertama, wadah yang pertama sudah aku sampaikan kepada kalian semuanya. Wa ammal akhar falau basastuhu laquti'a hadzal hulqum. Tapi wadah yang kedua yang berisi tentang hadis-hadis Nabi yang aku dengar dari beliau alaihi salatu wasalam kalau seandainya aku beritahukan sekarang ini laquti ahadzal hulqum akan banyak kepala yang terlepas dari tubuhnya. Kata para ahli hadis yang mensyarah ucapan beliau ini radhiyallahu anhu wardah, hadis yang dimaksud hadis-hadis tentang fitnah. Hadis-hadis tentang fitnah. Makanya tidak selayaknya kita begitu murah mengobrol menyampaikan hadis-hadis fitnah di tengah-tengah manusia. Harus diperhatikan masalah dan mafsadatnya. Kepentingannya apa? Manfaat atau tidak? Jangan-jangan malah menimbulkan mafsadat yang lebih besar. Memberikan mafsadat yang lebih yang lebih besar. Ini yang ketiga. Yang keempat. Sebelum yang keempat, sebagai penegasan, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam boncengin Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu Kemudian terjadi dialog antara beliau berdua tentang hak Allah dan hak hamba. Ya Mu'ad, di ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah. Kemudian dibahas oleh Rasulullah SAW melihat bahwasanya apa yang disampaikan oleh Nabi SAW adalah suatu hal yang sangat istimewa, maka Mu'ad radhiyallahu anhu wa arda meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk memberitahukan informasi ini, hadis ini kepada orang lain, kepada sahabat yang yang lain. Apakah Rasulullah SAW mengizinkan waktu itu? Tidak. La tubashirhum fayattakilu. Jangan, jangan kamu sampaikan dulu masalah ini kepada mereka. Khawatirnya mereka itu akan tawakul. Akan berpegang teguh dengan hadis ini dan mereka lupa akan kewajiban-kewajiban yang lain. Ini. Jadi likul lima qalin maqam. Setiap ucapan, setiap pembahasan itu ada tempatnya, ada waktunya. Lihat maslahatnya. Kita pun demikian. Kalau kita mendapatkan ilmu, kita dapatkan informasi, kita dapatkan postingan, lihat dulu ini maslahat atau tidak atau saya sebarkan. Kalau seandainya kita dapatkan dari orang lain, kita minta izin dulu. Ya, kita boleh nggak menyebarkan ini? Kadang kita itu latah sekali. Dapat postingan sebar, dapat postingan sebar, dapat sebar. Kadang-kadang belum kita baca sama sekali. Wah, kelihatan judul bagus nih, cepat itu. Ingat Nabi SAW sudah menyatakan kafa bil mar'i Dalam riwayat yang lain kafa bil mar'i kadiban an yuhadditha bi kulli ma Cukuplah seseorang itu melakukan dosa. Cukuplah seseorang itu dikatakan pendusta apabila dia menyampaikan semua apa yang dia dengar. Sekarang itu bukan yang didengar, tapi yang diterima. Hati-hati. Kalaupun kita ingin menyebarkannya dan kita dapatkan dari orang lain, kita minta izin. Kira-kira ini pantas gak saya sebarkan di grup saya? Minta izin. Sebagaimana Mu'ad radhiyallahu anhu minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan asar ini disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari. Beliau mengatakan, hati sunnah nasa bima arifun. Berbicara kalian kepada manusia dengan sesuatu yang mereka pahami dengan sesuatu yang mereka mereka pernah pahami. Atuhibbuna ayyukazzaballahu wa rasuluh? Adakah kalian suka, kalian mau kemudian Allah dan Rasulnya akan didustakan? Maka ini penting memperhatikan masalah dan mafsadat. Yang keempat, jangan tergesa-gesa untuk menyikapi hadis yang kita baca dan menerapkannya kepada realita yang ada. Oh, hadis ini pas dengan kejadian sekarang ini. Oh, ternyata yang disampaikan Nabi SAW pas dengan apa yang sedang kita alami. Tidak. Jangan tergesa-gesa. Biasanya orang-orang yang tergesa-gesa itu banyak salahnya. Dipikir dulu, dicermati dulu, dipahami dulu. Eh ternyata salah. Oh ternyata salah yang benar peristiwa ini. Peristiwa peristiwa ini. Ternyata yang dulu salah ya kita memahaminya ya. Karena kita terbesar besar, Jangan terbesar besar. Kemudian yang terakhir perlu dipahami bahwa tidak semua kejadian-kejadian yang berlangsung di akhir zaman itu ada nasnya dari Al-Quran ataupun Sunnah Rasulullah SAW. Jadi tidak semua kejadian-kejadian besar yang menimpa umat Islam kemudian oleh Rasulullah SAW disampaikan. Ada nasnya, ada teksnya, ada dalilnya tidak. Contoh misalkan penghancuran Ka'bah pada masa al hajjat bin Yusuf. Gubernur, satu gubernur pada masa Daulah Umayyah. Kan pernah rusak itu Ka'bah. Ternyata nggak bisa, disadarkan oleh Nabi SAW. Gak ada sabdanya. Demikian juga dicurinya Al-Hajar Aswad oleh salah seorang sekte sesat yaitu Al-Qaramithah. Al-Qaramithah. Jadi beberapa tahun namanya umat Islam itu tawaf di Ka'bah tanpa Hajar Aswad. Itu juga tidak disabdakan oleh Nabi SAW. Demikian juga terjadinya perang salib sampai beberapa edisi. Perebutan betul Maqdis antara umat Islam dan kaum salibis itu juga tidak disabdakan oleh Nabi SAW. Jadi jangan harap semua peristiwa yang terjadi di akhir zaman nanti semuanya disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara tekstualnya. Adapun secara umum ada. Ini lima hal sebagai mukadimah. Kemudian ikhwatul Islam wa khatifiddin rahimani Allah wa yakum Tapi Tadi sudah berapa menit ya? jam. Satu jam. Tolong diingatkan. Fitnah-fitnah akhir zaman. Fitnah itu artinya adalah abtila wal ikhtibar. Cobaan, ujian. Adanya fitnah-fitnah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan itu untuk menguji kita. Untuk menguji kita akan kebenaran iman kita, akan keistiqomah kita di atas Islam. Dan itu suatu hal yang niscaya dan kita tidak bisa menghindarinya. Harus. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surat Al-Ankabut. Ahsiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah orang-orang mengira mereka akan ditinggalkan begitu saja setelah mereka mengatakan amanna kami beriman wa hum la yuftanun sementara mereka tidak akan diuji mereka tidak akan difitnah, tak mungkin. Pasti. Dan fitnah akhir zaman itulah yang akan menguji iman kita. Peristiwa-peristiwa di akhir zaman itulah yang akan membedakan mana mukmin sejati dan juga mana mukmin yang pura-pura. Man as-sadiquna man al-kadzibun. Ini. Dan yang dimaksud dengan fitnah akhir zaman adalah peristiwa-peristiwa kejadian-kejadian yang menimpa umat Islam di akhir zaman dalam rangka menguji keimanan dan juga keistiqomahan mereka di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan fitnah itu kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Ighathat al lifan Ighathatul Lahfan. Itu ada dua fitnatus syubuhat dan fitnatus syahwat. Fitnah syahwat dan fitnatus syubuhat. Fitnah syahwat itu yang diserang adalah amal, perbuatan yang berujung kepada kemaksiatan, itu syahwat. Itu syah, syahwat. Dan munculnya dari hawa nafsu. Adapun fitnatus subuhat itu yang diserang adalah pemahaman, akidah, keyakinan, pemikiran. Dan yang kedua ini lebih berat karena ini menjadi tonggak terjadinya fitnah syubhat, eh, syahwat. Dan ujung-ujungnya apa? Munculnya pemikiran-pemikiran yang sesat, pemahaman-pemahaman yang menyimpang, itu fitnah syubhat. Kita mulai daripada fitnah asyahawat yang terjadi di akhir zaman. Yaitu fitnah dunia dengan isinya. Fitnah dunia beserta isinya. Nabi saw dalam sebuah hadis yang riwayat Muslim nomor 2962 29662 Dari sahabat Abdullah ibnu Amr bin As radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya, "Idza futihat alaikum Faris war Rum, ayyu qaumin antum?" Ketika negeri Persia dan Romawi sudah berhasil kalian taklukkan, kira-kira kondisi kalian saat itu seperti apa? Maka Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu dengan penuh percaya diri memberikan jawaban. Beliau berkata, "Nakunu kama amara Allah." Kami akan tetap konsisten sebagaimana yang Allah perintahkan. Quran istiqomah. Tapi apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Awal ghaira Tidak seperti itu kondisinya. Kondisinya gimana ketika dunia sudah dihamparkan harta kekayaan sudah didapatkan. Nabi SAW menjelaskan, "Tatanafasuna kama thumma tata hasadun thumma tata dabarun thumma tata tatabaghadun, thumma tantaliquna fi masakinil muhajirin, fataj'aluna ba'dahum 'ala riqab 'ala riqabi ba'din." Tidak seperti itu. Ketika dunia sudah dihamparkan di hadapan kalian, kalian akan berlomba-lomba untuk mendapatkan ini fitnah. Kalian akan berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Kemudian kalian akan saling iri, saling dengki, kemudian saling benci, kemudian kalian saling memusuhi dan bunuh satu sama lain. Membunuh satu sama sama lain gara-gara fitnah dunia. Ini yang terjadi. Dan dalam kesempatan yang lain, hadis dari Amr bin Auf Amr ibn Auf radhiyallahu anhu Allah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengirim Abu Ubaidah Amir ibn Jarrah radhiyallahu anhu warda ke kota Al-Bahrain. Ke kota Al-Bahrain. Untuk apa? Untuk ambil jizyah. Ambil upeti. Kemudian beliau pulang. Beliau pulang dan kepulangan beliau itu ngepasi waktu sholat subuh. Dan berita itu sudah terdengar oleh para sahabat radhiyallahu anhu Maka setelah selesai sholat subuh, seperti biasanya beliau sallallahu alaihi selaku imam menghadapkan memalingkan wajahnya untuk menghadap jamaah. Beliau tersenyum. Tersenyum sudah. Ya. Kayak antum yang kedatangan orang bawa bantuan Baru ketemu saja sudah senyum-senyum. Sudah senyum, senyum-senyum. Maka Rasulullah SAW menyatakan, "Adzunnukum sami'atum Aba Ubaidah qadima bisa ingin menelbah bahrain Aku tahu kok kalian itu senang karena kalian telah mendengar bahasanya Abu Ubaidah barusan datang dari Al-Bahrain membawa harta yang banyak. Maka para sahabat, "Oh, ajal ya Rasul, tentu ya Rasulullah." Maka Rasulullah SAW menyatakan, "Wa abshiru dah, bergembiralah kalian." Wa amilu mayasurukum sudah berangan-anganlah sesuatu yang menyenangkan kalian. Kemudian beliau menjelaskan, Fawwali mal fakru aksha 'alaikum, aw mal fakru aksha 'alaikum, walakin aksha 'alaikum an sata 'alaikum dunya Kama busitat ala man kana qablakum Fatanafasu fiha Kama tanafasuha Fatuhlikakum Kama ahlakakum Beliau bersumpah. Allah demi Allah mal faqru akhsha alaikum. Bukan kefakiran yang aku khawatirkan terjadi kepada kalian. Walakin akhsha alaikum antus tus an alaikum dunya. Yang aku khawatirkan adalah dunia ini dibentangkan di hadapan kalian. Kama busitat ala man kana qablakum. Sebagaimana dunia telah dibentangkan kepada orang-orang sebelum kalian. Apa yang terjadi kepada mereka? Fatanafasu fiha kama tanafasuha. Kalian akan berlomba-lomba mendapatkan itu dunia sebagaimana mereka telah melakukannya. Ujung-ujungnya apa? Fatu likakum kama harakatkum. Maka dunia akan menghancurkan kalian sebagaimana dia telah menghancurkan umat-umat sebelum kalian. Rasul tak khawatir kita fakir. Yang Rasul khawatirkan adalah ketika dunia itu sudah diperebutkan oleh umat Islam dunia dengan isinya ya harta kekayaan jabatan kedudukan pengikut nama besar dan seterusnya tapi kadang orang tega untuk bunuh-bunuhan tega untuk mengijak-ijak kehormatan saudaranya mencaci maki menuduh memfitnah dan sebagainya untuk apa itu untuk dunia untuk dunia sehingga sekarang ini tidak jarang orang yang menjadikan ilmu agama sebagai jalan untuk meraih dunia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan akhir zaman, masalah fitnah dunia ini lebih tegas di dalam hadis yang Hasan ini terdapat dalam kitab Silsilatul as Sahihah dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu warda. Beliau berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayakunu fi akhir zaman saya kunu fi akhiri az-zaman akan datang di akhir zaman nanti kaumun satu kaum yajlisuna fil masajid mereka duduk di masjid duduknya di mana di masjid bukan di pasar bukan di kantor duduk mereka di masjid hilakan hilakan berkelompok berkelompok apa yang mereka lakukan imamuhumud dunia dalam riwayat yang lain amanihimud dunya. Dalam riwayat yang lain, zikruhum ad-dunya wa hubbad dunya. Pembicaraan mereka ketika di masjid masalah dunia. Omongannya dunia sudah. Masjid yang dibangun untuk ditinggikan nama-nama Allah yang dibangun untuk beribadah kepada Allah, yang dibicarakan masalah dunia. Imamuhum ad-dunya. Amanihim dunia, cita-cita mereka dunia. Maka apa pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fala tujalisuhum fa innahu laisa lillahi fihim hajah. Fala tujalisuhum, maka janganlah kalian bergaul dengan mereka. Fa innahu laisa lillahi fihim hajah. Karena Allah tidak butuh dengan mereka. Ya, gak kadang masjid sudah dijadikan sebagai lahan bisnis tempat untuk COD, COD ya, namanya. Oh, gak boleh ya, gak boleh. Ya, hamar dunia. Maka karena fitnah dunia begitu hebatnya. Sampai-sampai kata Nabi SAW Alaihi Wasallam, dunia bisnis merebak, menyebar kaum wanita, para istri yang seharusnya tinggal di rumah untuk mengasuh anak-anak mereka, ikut-ikutan berbisnis. Ikut-ikutan ber berbisnis. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Al Imam Bukhari dalam kitabnya Adabul Mufrad dengan sanad yang sahih dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda inna baina yadayis sa'ah sesungguhnya ada peristiwa-peristiwa sebelum datangnya kiamat apa itu pertama at-taslimu 'alal khasah mengucapkan salam hanya kepada orang yang khusus orang yang dikenal saja ini hati-hati karena kita itu mengucapkan salam hanya untuk orang yang kita kenal saja orang yang kita nggak kenal kita cuek bebek kita pasang muka cemberut ini bukan akhlak Islam. At-taslim alal khasam yang pertama. Yang kedua, fusuwut tijarah, merebaknya bisnis perdagangan. Hatta tu'inul mar'atu zaujah alat tijarah. Sampai para istri rela keluar dari rumah-rumah mereka untuk membantu suaminya untuk berdagang. Saking hebatnya kita dunia. Ini Saking hebatnya fitnah dunia. Kadang orang sudah tidak peduli lagi dari mana dia dapatkan itu rezeki. Dia dapatkan itu nafkah untuk anak istri. Dia tidak peduli lagi sudah. Nabi saw Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari rahimahullah taala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu Beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'ti 'alan nas zamanun ma yubalil rajulu min aina asabal mal min halalin am min haram." Ya'ti 'alan nasi zamanun akan datang satu zaman di mana seseorang itu sudah tidak perhatian lagi, tidak peduli lagi dari mana dia dapatkan harta. Apakah itu dari jalan yang halal ataupun jalan yang Kenapa ini terjadi? Kenapa mereka terjatuh dalam fitnah ini? Karena kilatul ilmu, sedikitnya ilmu. Gak punya ilmu. Ya. Maka orang-orang itu kalau mau bermuamalah, mau berdagang, berbisnis, ilmu dulu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak jarang beliau sidak ke pasar. Kemudian mengetes para pedagang pasar tentang ilmu jual beli. Kalau ada yang nggak tahu, dipukul sama lebat tua. Tidak boleh ada orang yang berjual beli di pasar kami kecuali orang yang fakir, kecuali orang yang punya ilmu. Dan sekarang juga kalau ada sosok seperti Umar radhiyallahu anhu inspeksi pasar-pasar kita, nggak ada penjual sudah. Ya. Orang itu nggak peduli ini halal ini haram yang penting saya dapat rezeki. Ya, memang yang halal juga rezeki, yang haram juga rezeki. Ya. Maka ketika orang sudah cinta kepada dunia, sudah terfitnah dengan dunia, dan dunia sudah mereka dapatkan, apa yang terjadi? Mereka ingin berfoya-foya. Ingin berfoya, berfoya-foya. Sesuatu yang Allah haramkan, mereka langgar. Ini yang terjadi di akhir zaman. Sebagai bentuk fitnah itu asyahawat sebagai bentuk fitnah tu as asyahawat. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjelaskan tentang kondisi ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dengan sanad yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu dari Abu Malik Al Ashari Abu Malik Al Ashari radhiyallahu anhu warda la yashrabanna nasun min ummatil khamra yusammunaha bighair ismiha yudrabu ala ru'usihim bil ma'azif wal qinat bihimul arda wa yaj'ala minhumul Sungguh akan datang suatu zaman nanti di mana ada sekelompok dari umatku, ingat umat Islam yang melakukan min ummati dari umatku yang mana mereka meminum minuman keras tapi mereka menamakan itu bukan khamr. Diganti namanya, tapi hakikatnya sama. Kemudian sambil mabok, mereka melantunkan alat-alat musik dan mereka bernyanyi. Karena memang ada segitiga setan yang saling berhubungan. Minuman keras, musik, zina. Sudah ini. Minuman keras ya sekarang ya narkoba sudah. Narkoba, musik, zina sudah. Maka di sini Rasulullah SAW menggabungkan antara minuman keras dan musik. Kemudian apa yang terjadi? Fakhasafallahu bihimul arda. Ini belum terjadi. Kemudian Allah tenggelamkan mereka ke dalam perut bumi. Dan sebagian mereka Allah rubah rupa mereka menjadi kera-kera dan babi. Belum sah, belum. Ini akhir zaman. Maka apa kita akan menunggu seperti ini? Nunggu ada tetangga kita, ada kawan kita, ada teman kita, Waliyadubillah, sumaliyadubillah. yang melanggar larangan ini, kemudian Allah rubah rupa mereka menjadi kera dan babi baru kita sadar. Ternyata benar. Sudah di awal tadi kita katakan, semua apa yang diberitakan Nabi, semua apa yang diinformasikan Nabi kita wajib beriman. al benar Buktinya sekarang juga belum ada kerap, belum ada babi dari manusia. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari sahabat yang sama Abu Malik Al Ashari radhiyallahu anhu wardah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda la yakunanna nasun min ummati yastahilluna al khamra wal harira wal ma'azif akan datang di antara umatku orang-orang yang menghalalkan minuman-minuman keras, sutra dan alat-alat musik. Berarti menghalalkan, berarti hukum awalnya apa? Haram. Berarti haram itu semua. Dan di mana lihatlah bagaimana Rasulullah menggabungkan alat musik, sutra dan minuman keras. Semuanya haram. Kemudian dihalalkan oleh sebagian orang. Walayan zilan aqwamun ila jambi alamin yaruhu alaihim bisarihatin lagum ta'tihim lihaja Kemudian akan ada orang-orang yang datang kepada mereka. Karena apa? Karena butuh kepada mereka. Tapi mereka jawab irji ilayna ghadan, kembali kembali besok aja, jangan sekarang. Ya datang lagi besok fayubituhumullah wa yadha'ul alam wa yamsah akharina khanazir ila yaumil qiyamah. Eh ternyata esok harinya didatangi lagi mereka sudah dirubah menjadi babi-babi oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Sampai hari hari kiamat. Ini ketika dunia sudah menjadi tujuan. Termasuk di dalamnya ada fitnah nisa, fitnah wanita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita tentang fitnah wanita ini dalam hadis Usama ibnu Zaid radhiyallahu anhu an abihi jami'an riwayat Imam Bukhari rahimahullah taala dan Imam Muslim ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijali minan nisa' Tidak ada fitnah yang ditinggalkan setelahku yang lebih membahayakan bagi kaum laki-laki dibandingkan dengan wanita. Maka para ibu, para akhwat, para umahat, janganlah Anda menjadi fitnah bagi kaum laki-laki. Bagaimana caranya? Jaga kehormatan diri. Tutupi aurat Anda. Jangan suka keluar rumah dengan berdandan yang menarik perhatian lawan jenis. Betul-betul dijaga betul kehormatannya, dijaga betul auratnya. Jangan sampai menjadi fitnah bagi kaum laki-laki. Nabi SAW juga menyatakan indah dunia khadirun hulwa. Dunia itu manis lagi indah. Indah dunia itu, termasuk wanitanya. Wa inna Allah mustakhlifukum fiha dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan mandat kepada kalian untuk mengurus ini dunia yang birun kaifa ta'malun dan Allah akan menanti dan meminta pertanggungjawaban tentang apa yang telah kalian lakukan. Ala fattaqullah wattaqun nisa. Ingatlah, bertakwalah kalian kepada Allah dan berhati-hatilah kalian terhadap fitnah wanita. Termasuk fitnah harta. Nabi Sallallahu wasallam menyatakan inna likulli ummatin fitnah wa inna fitnata ummati al-mal. Semua umat itu mendapatkan fitnah dari Allah dan fitnah umatku adalah harta. Maka caranya kita belajar ayo Belajar bagaimana kita mencari rezeki yang halal Kemudian kita belajar bagaimana mentasarufkan Mengelola rezeki yang telah kita dapatkan Dan sedikit-sedikit kita sodakohkan Kita sedekahkan, kita infakkan sebagai tabungan masa depan Sudah itu solusinya Solusinya kita belajar Berdoa Belajar bagaimana mencari harta yang halal mengelolanya, kemudian mentasarufkannya dan sedikit kita sisihkan untuk tabungan kita masa masa depan. Itulah yang disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai so, solusi. Kemudian saking hebatnya itu fitnah dunia, amanah sudah tidak lagi dipedulikan. Amanah sudah tidak lagi dipedulikan. Nabi saw Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis kedatangan seorang laki-laki yang bertanya tentang kiamat. Tapi Nabi saw Alaihi Wasallam seolah-olah tidak menghiraukannya. Beliau tetap apa namanya menyampaikan hadis kepada para sahabatnya. Para sahabat yang hadir itu menduga ini Rasulullah nggak suka dengan pertanyaan ini. Karena bertanya tentang kapan itu kiamat. Tapi setelah selang beberapa lama beliau pun mencari Aina sa'il sa'ah mana orang yang tadi bertanya tentang kiamat? Maka Nabi selalu maka orang yang bertanya itu, Ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Nabi Alaihi Wasallam kemudian bersabda, Idza duyyatil amanatu fantadiris sa'ah. Ketika amanah itu sudah disia-siakan. Kenapa orang menyanyikan amanah? Karena yang dicari dunia, kedudukan, jabatan, harta, kekayaan, nama, popularitas. Ini yang dicari ketika orang itu mengabaikan amanah. Mesti Iman dia ingin mendapatkan harta, kekayaan Atau dia sedang mengincar sebuah kedudukan Atau dia ingin mencari nama besar popularitas di antara masyarakat Iza dunyi'atil amanatu fantadhir sa'at ketika amanat sudah disia-siakan maka tunggulah kiamat datang Kemudian laki-laki tadi bertanya, "Kaifa Bagaimana kiam amanah itu disia-siakan ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, "Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhir sa'at." ketika sebuah urusan, sebuah tanggung jawab, sebuah tugas, sebuah jabatan, kedudukan diberikan bukan kepada ahlinya, tunggu kiamat itu akan datang. Tunggu kiamat itu akan akan akan datang. Hadis dari Imam Ahmad dan juga Imam Al-Bukhari rahimahumullah jami'an dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa Allah. Ini fitnah dunia dan berbagai macamnya yang lain banyak sekali. Kemudian yang lebih dahsyat lagi khotbah Islam wa khotifiddin rahimani Allah wa iyyakum jami'an adalah fitnah subuhat. Fitnah subuhat yang akan merusak akidah, pemikiran dan pemahaman kita. Ini lebih berat. Yang diserang adalah akidah kita, keyakinan kita, pemikiran kita, pemahaman kita. Hadir tentang masalah ini sudah sering mungkin Antum semua mendengarkannya. Itu hadis Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu arda. Ketika beliau berdialog dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan tahapan perjalanan sejarah yang akan dilalui oleh umat Islam. Akan tapi di sini yang ingin kita garis bawahi tidak akan saya baca semuanya karena waktu yang tidak cukup. Ada dua poin yang disampaikan oleh Nabi SAW di antara fitnah yang ada, yaitu ketika Hudzaifah radhiyallahu anhu warta meminta penjelasan lebih lanjut dari Nabi SAW Alaihi Wasallam. Hal ba'da hadha syar min khair? Apakah setelah kejelekan ini ada kebaikan ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, "Na'am wa fihi takhar." Ya. Tapi di situ ada kabutnya. Fitnah Fitnah tu ad-dakhan. Kemudian Hudzaifah radhiyallahu anhu warta bertanya, "Wa ma dakhanu?" Kabutnya apa? Asapnya itu apa ya Rasulullah? Qaumun yastannuna bi ghairi sunnati wa yahduna bi ghairi hadyi. Yaitu munculnya para pemimpin yang tidak mau mengambil sunnahku sebagai pedoman, tidak mau menjadikan petunjukku sebagai pegangan. Ini munculnya para pemimpin yang seperti ini. Jadi yang pertama adalah para pemimpin yang tidak mau menjadikan petunjuk Nabi SAW sebagai pedoman. Lebih mementingkan hawa nafsu. Yang ujung-ujungnya apa? Pemimpin-pemimpin seperti inilah yang akan menyesat, yang akan sesat dan menyesatkan umat manusia. Kenapa itu terjadi? Karena memang minimnya ilmu, minimnya pengetahuan masyarakat. Ilmu sudah mulai berkurang. Dan ini sengaja seiring dengan apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, "Innallaha la yaqbidul ilma yantazi'u intiza' al ibadi, yantazi'u intiza'a al ibadi, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama." Sesungguhnya Allah ketika mencabut ilmu dari hamba-hambanya itu tidak dengan sekali cabut begitu saja. Tapi Allah mencabut ilmu itu dengan dimatikannya para ulama, diambilnya nyawa-nyawa para ulama rahimahumullah jami'an. Fa idza lam yubqi 'aliman dalam ayat yang lain, fa idza lam yabqa sehingga ketika sudah tidak tersisa lagi seorang yang berilmu, ittakhadhan nasu juhala yang diangkat oleh manusia sebagai pemimpin-pemimpin mereka adalah orang-orang yang bodoh. Fasuilu maka ketika mereka ditanya, fa'aftau bil ghairi ilmin, maka mereka akan memberikan fatwa tanpa ilmu. Fadallu wa adallu. Mereka sesat dan menyesatkan. Ini yang pertama, fitnah yang pertama. Fitnah pemimpin-pemimpin yang sesat lagi menyesatkan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih dari Abu Dzar radhiyallahu anhu arda beliau berkata Rasulullah SAW pernah menjanjikan kepadaku telah mengingatkan kepadaku bahasanya anna akhwafa ma akhafu ala ummati al-a'immatul mudillun sesungguhnya Yang paling aku khawatirkan terjadi kepada umatku adalah al-a'immatul mudillun, para pemimpin yang menyesatkan. Dan pemimpin di sini, ikhwatul Islam khotibidin ya Allah wa jami'an, bukan hanya dalam tataran formal pemerintahan, tapi juga dalam masalah agama. Para pemimpin, pemuka masyarakat, pemuka agama, pejabat pemerintahan, ini. Karena apa? Tidak adanya ilmu. Mereka al-mudillun yang menyesatkan, yang al-ma'ilun 'anil haq, yang jelas bertentangan dan juga menentang kebenaran. Ini fitnah. Lah bagaimana kita menghadapi fitnah yang seperti ini? Kepada pemimpin-pemimpin yang seperti itu, Nabi saw Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh Hudhaifah radhiyallahu anhu, kita tetap disuruh untuk sabar. Sabar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kariha min amiri syai'an falyasbir." yasbir." Barang siapa yang melihat ada sesuatu yang tidak cocok dari pemimpinnya, maka hendaknya dia bersabar. Dan Hudzaifah mendapatkan pesan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Atiq wa asmi taat dan patuh, wa in duriba dhahrun wa ufida malu." Tetap taat dan patuh meskipun punggungmu dicambuk dan hartamu dirampas. Tak boleh kita menentang. Tapi bukan berarti kita tidak mengingatkan dengan cara-cara yang hikmah, dengan cara-cara yang yang baik dari fitnah yang pertama. Fitnah yang kedua dari dialog Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah munculnya du'atun al abwabi jahannam. Para dai yang menyeru kepada pintu-pintu neraka jahanam. Man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha Barang siapa yang mengikuti ajakan mereka, mereka melemparkannya ke dalam neraka Jadi, dari para yang mengajak manusia ke pintu-pintu neraka jahanam. Ingat, mereka para dai. Bukan para petani, bukan para pegawai, ataupun orang-orang yang memiliki profesi lain. Tidak. Mereka adalah para dai lebih mereka mengajak orang kepada neraka jahanam. Kenapa? Karena mereka memiliki pemahaman yang salah, pemikiran yang sesat, yang keliru. Dan doa Allah ala abwabi jahannam ini ketika disampaikan oleh Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu beliau pun maka beliau meminta penjelasan lebih lanjut dari Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam Ya Rasulullah Sifhum lana Jallihim lana Ya Rasulullah tolong kasih tahu kami siapa itu mereka Sifat-sifat mereka itu seperti apa Tanda-tandanya itu bagaimana Maka Nabi SAW memberikan jawaban Kaumun min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina mereka itu warna kulit juga sama dengan warna kulit kita bahasa yang mereka pakai juga bahasa kita artinya wong e dewi orang kita sendiri orang kita sendiri bukan orang lain ya mereka-mereka yang warna kulitnya berbeda dengan kita, bahasanya berbeda dengan kita, sudah pergi dari negeri kita puluhan tahun yang lalu. Penjajahan secara fisik sudah tidak ada. Memang, tapi penjajahan secara moral dan pemikiran akan terus berlangsung. Itulah yang namanya al-ghazwul fikri, perang pemikiran. Siapa yang melancarkan? Bukan mereka, tapi teman-teman kita sendiri dari kaum muslimin. Orang-orang kita sendiri. Kok mereka sampai seperti itu? Iya. Karena ini merupakan strategi jangka panjang dari musuh-musuh Islam. Ketika penjajah sudah hengkang dari bumi-bumi kaum muslimin. Dari negara-negara Islam. Mereka tidak berhenti sampai di situ. Mereka ambil putra-putra negeri, putra-putra bangsa terbaik. Dididik, dibina, dicuci otak brainwashing ya cuci otak betul dicekoki dengan akidah-akidah mereka pemahaman-pemahaman mereka pulang merusak itu sudah ada di Indonesia pada akhir tahun 70-an dan terus berlangsung sampai sekarang sering menggunakan slogan-slogan yang sangat menggiurkan pembaharuan, kebangkitan, macam-macam tapi kita katakan itu adalah pembodohan dan penghancuran bukan pembaharuan tidak usah. Sekarang salah satu produknya adalah adanya pemahaman pluralisme penyakit sepilis. Sepilis itu apa? Iya, tahu penyakit sepilis tak kasih. Raja singa. Oh ini singkatan kok. Raja singa membahayakan nggak? Bahaya ya. Ya, sepilis apa? Sekularisme, pluralisme dan liberalisme. Fadal. banyak Itu penyakit sipilis. Bahaya sekali penyakit sipilis. Sekularisme, pluralisme dan liberalisme. Sekularisme itu apa? Paham yang memisahkan agama dengan negara. Pokoknya agama itu cukup di musik-musik saja. Di surau-surau saja. Urusan agama biar ada yang urus, gak usah ikut-ikutan orang-orang yang paham agama. Itu sekularisme. Memisahkan antara agama dan negara. Pada Rasulullah SAW beliau juga pemimpin negara, beliau yang urus negara, beliau juga seorang ahli agama. Ini adalah sesuatu yang ada di Barat kemudian diadopsi ke Islam. Kalau di Barat mungkin iya, karena terjadi keterpurukan ketika gereja menguasai negara. Dogma-dogma gereja dihancurkan oleh para ilmuwan, Nah, kita tahu lah di abad pertengahan bagaimana Barat pada waktu itu. Kemudian Pak itu dibawa di Indonesia apa di negeri Islam itu udah nggak laku. Ya, gak, gak, gak, berbeda agama Islam itu dengan agama yang lain. Sekularisme mengisahkan agama dan negara. Yang kedua pluralisme paham menyamakan semua agama. Semua agama itu sama. Siapa yang ngomong? Bukan orang-orang kafir yang ngomong, bukan. Bukan orang-orang muslim bukan. Tapi teman-teman kita sendiri yang KTP-nya Islam. Katanya semua agama sama. Yang banyak jalan menuju Mekah, jangan kemana gitu ya, jalan menuju Mekah. Yang penting ini nyembah, ini nyembah, ini nyembah. Kalau Islam namanya ini, ini, ini, dan seterusnya. Pokoknya sama. Yang penting apa amal soleh kata Amal sah, amal soleh. Ini koras hancur sudah. Sehingga apa? Toleransi kebablasan. Di sana senang, di sini senang sudah. Nah, apa? Simosi. Uh, ah, semua senang, betul. Itu pluralisme, semua sama Sekarang jujur saja, apakah orang-orang di luar Islam rela dan mau agamanya disamakan dengan agama Islam? Tidak mau. Mereka mengatakan kamilah yang paling benar terus. Ini. Kemudian yang ketiga, liberalisme. Artinya kebebasan berpikir. Bebas. Jadi sekarang ini nggak boleh kita itu di dalam memahami Islam diatur-atur. Enggak. Kita kan punya akal. Kita punya ilmu. Sudah, yang penting kami ingin memahami Islam seperti ini sudah bebas. Mana ada di dunia yang sesuatu yang bebas? Nah, Islam itu pokok ajaran yang paling inti itu apa? Akidah. Aki, akidah. Mana akidah itu apa? Mengi, mengikat. Berarti mereka ingin menghancurkan akidah dengan liberalisme itu. Berpikir bebas, meletakkan akal di atas segala-galanya. Ini, ini produknya. Adanya du'atun ala Abu Abi Jangan. Mereka orang-orang munafik zaman modern. Munafik zaman now. Gitu ya. Karena memang betul kalau kita perhatikan tanda-tanda mereka, ciri-ciri mereka dengan ciri-ciri orang munafik yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di awal surat Al-Baqarah pas. Yukhadi'un Allah. Mereka itu suka menipu Allah. Memelintirkan ayat-ayat Allah, melipirkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Ketika dikatakan la tufsidu fil ardi, jangan buat kerusakan di muka bumi. Memang mereka itu tidak merusak secara fisik, tapi kerusakan yang mereka timbulkan lebih dahsyat daripada itu, kerusakan moral dan kerusakan akidah. Ketika dikatakan kepada mereka, janganlah kalian merusak di muka bumi ini. Apa kata mereka? Innama nahnu muslihun, sok pahlawan. Enggak, kami itu bukan orang pemerusak. Kami ini adalah kaum pembaharu Islam yang akan membawa Islam kepada kemajuan sama dengan orang dahulu. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Dan ketika disuruh untuk kembali kepada pemahaman Islam yang dipahami oleh para sahabat, wa idza qila lahum aminu kama amana nas Ketika dikatakan kepada mereka berimanlah kalian sebagaimana keimanan para sahabat, mereka malah ngecek. Qalu anu'minu kama amana subhanahu Mana mungkin kami mau beriman sebagaimana iman orang-orang yang bodoh itu. Orang yang ingin mengajak manusia kembali kepada zaman Nabi, memahami Islam sebagaimana yang dipahami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhu ajmain katanya kembali ke zaman batu. Kembali ke zaman onta. Dihina. Itu sudah maju, modern, masa mau balik lagi ke zaman onta? Bahkan menghina para ulama Islam dengan mengatakan hum rijal wa nahnu rijal. Mereka laki-laki, kami juga laki-laki. Artinya apa? Apa yang mereka lakukan, aku pun kami pun bisa melakukannya. Siapa Anda? Ingat kalimat hum rijal wa nahnu rijal, mereka laki-laki, kami laki-laki, itu ucapan yang dikatakan oleh Abu Hanifah rahimahullah. Dan beliau adalah kalangan atba'ut tabi'in. Ya, jadi ketika beliau ingin memberikan pondasi dasar pemahaman hukum Islam, beliau mengatakan apapun yang datangnya dari Allah fa'ala roksi wal ain, kami tunduk dan kami patuh. Dan apapun yang datang dari Nabi SAW dengan jalur yang sahih, kami ikut dan kami menerima. Dan apapun yang datang kepada yang datang dari ucapan dan pendapat para sahabat, kami kami terima jika itu merupakan kesepakatan mereka. Dan apabila mereka berselisih, maka kami akan pilih salah satu pendapat mereka dan kami tidak akan memberikan pendapat yang baru. Kalau itu masalah perselisihan dengan antara sahabat, ambil salah satu mana yang rojih, mana yang lebih kuat dan tidak akan keluar dari pendapat-pendapat mereka. Kemudian apabila akan beli seorang tabiin. Kemudian apabila itu datang dari fulan fulan fulan fulan, maka kami laki-laki mereka juga laki-laki. Mereka bisa beristihad, aku pun bisa beristihad. Itu konteksnya. Tapi dipakai, oleh sebagian orang zaman kita sekarang ini, mereka kan laki-laki, kami juga laki-laki, mereka bisa, saya juga bisa. Ini fitnah subuhan luar biasa. Sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kesempatan yang lain hadis Umar radhiyallahu anhu beliau berkata, Inna akhwafa ma akhafu alaikum Kullu munafiqin alimil lisan. Yang paling aku aku khawatirkan terjadi kepada kalian adalah apa? Setiap orang munafik yang pandai berbicara. Tujuh menit, oke, okay, cepat berarti ini. Seorang munafik yang pandai berbicara. Ingat orang munafik. Rasul menggunakan kata munafik. Kenapa? Karena zahirnya Islam. Zahirnya Muslim. Bahkan mereka itu ketika ingin menyesatkan orang, itu eh, menggunakan apa? Al-Qur'an. Dalam hadis riwayat Imam Ad-Darimi dengan sanad yang sahih rahimahullah taala dari Ziyad bin Haidar. Ziyad bin Haidar seorang tabi'in. Beliau berkata, "Qala li Umar bin Khattab." Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata kepadaku, "Ya Ziyad, atadri ma yahdimul Islam?" Wahai Ziyad, kamu tahu nggak yang menghancurkan Islam itu apa? Beliau mengatakan, lah, aku nggak tahu. Lalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, yahdimul Islam salatun yahdimnal Islam. Ada tiga hal yang menghancurkan Islam. Pertama adalah zallatu alimin. Kesalahan seorang alim, seorang ustaz yang mana kesalahan ini tidak diklarifikasi dan tidak diluruskan oleh yang bersangkutan dan kemudian menjadi panutan dan pegangan oleh umat Islam. Ini hancur Islam. Karena apa yang dikatakan, apa yang diucapkan dan apa yang diamalkan oleh seorang yang alim, maka orang-orang itu akan percaya. Oh, yang ngomong Ustadz Fulan, yang ngomong Kiai Fulan masa salah? Padahal itu kesalahan akhirnya dijadikan sebagai sebuah teben kebenaran mutlak yang tidak boleh diganggu bukan. Hancur sudah. Makanya masuknya ajaran-ajaran di luar Islam ke dalam ajaran-ajaran Islam itu karena adanya yang seperti ini. Salah satunya adanya yang seperti seperti kesalahan istihad yang dilakukan oleh seorang alim yang kemudian dia diyakini sebagai sebuah kebenaran mutlak oleh para pengikutnya. Adanya sifat-sifat taklid buta, fanatisme. Kemudian yang kedua kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala berkata, "Wajidalu munafiqin bil Qur'an." Orang munafik yang pandai berdebat menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an. Jadi jangan terkecoh. Yang dibawakan ayat-ayat Qur'an ke Ustaz, yang disampaikan hadis-hadis Rasulullah SAW Ustaz, oke, tapi persoalannya mereka memahami Al-Quran dan Sunnah pemahaman siapa? Betul. Kata salah seorang ulama, al-jahdu da'un qatilun wa shifa'uhu amrani fit tarkibi yattafiqani nassun min kitabin aw min sunnatin wa tabibu dzakal alimur rabbani. Al-jahlu kebodohan itu da'un qatilun, penyakit yang mematikan. Wasifauhu obatnya, resepnya adalah amroni fit tarkibi yattafiqani. Dua hal yang harus senantiasa beriringan, yang harus senantiasa berdampingan, gak boleh satu-satu. Biasanya kalau kita dapat resep kan ini dimakan sama ini loh, ya. biasanya antibiotik sama yang lain. Gak boleh pisah pisahkan gitu kan. Dua obat ini, dua resep ini gak boleh dipisahkan. Fitar fitarkibi yattafiqani. Apa dua itu? Nasun min kitabin, nas dari Al-Qur'an. Au min sunnatin atau dari sunnah Rasulullah SAW. Tapi ingat, resepnya benar nih, obatnya benar. Obatnya benar. Nas dari Al-Qur'an dan nas dari As-Sunnah. Maka beliau rahimahullah taala penyair ini mengatakan wa tabibu dzakal alimur rabbani. Tapi ingat yang ngasih resep tersebut adalah seorang dokter yang masuk dalam kategori al-alim ar-rabbani, ulama yang rabbani. Ulama yang memiliki pemahaman yang lurus, ulama yang senantiasa menggantungkan dirinya kepada apa yang Allah firmankan, yang senantiasa takut kepada Allah sehingga dikatakan rabbani. Alimur Rob, Robbani. Apa jadinya kalau seandainya obat ini yang meracik, yang ngasih resep adalah dokter gadungan? Sembuh atau sembuh itu penyakit? semakin parah. Bahkan bisa terjadi apa? Hal yang fatal kematian. Maka selain obatnya itu benar, yang ngasih resep juga seorang dokter si spesialis. Ini masalahnya. Semua kepada Al-Quran, semua Quran oke, tapi lihat siapa itu yang meramu. Maka orang-orang munafik pun menjadikan Al-Quran itu sebagai pegangan di dalam menyesatkan dan juga mempengaruhi umat Islam wajidalul munafiqi bil Quran. Kemudian yang terakhir adalah wahukmul a'immatil mudilli. yang para pemimpin yang menyesatkan. Ini tiga hal yang akan menghancurkan Islam. Ini fitnah. Maka bagaimana solusinya? Tidak ada solusi yang lain selain kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana doa yang diajarkan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam yang beliau baca sebagai doa iftitah di salat-salat malam beliau. Doanya gimana? Doanya gimana? Doa iftitah Rasulullah SAW pada saat salat malam. Dan itu sangat penting untuk kita baca ketika kita bingung mana yang harus kita ikuti. Allahumma Rabba Jibrail wa Mikail wa Israfil Fatir as-samawati wal ard al-ghaybi wa syahadah Anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima khtulifa fihi minal haqqi idnik. innaka tahdi man tasha siratul mustaqim ya Allah engkau lah yang akan memutuskan apa-apa yang sedang diperselisihkan oleh manusia. Berikan petunjuk kepadaku ke jalan yang hak dari perselisihan-perselisihan yang ada. Sesungguhnya engkau zat yang memberikan petunjuk kepada orang yang engkau kehendaki ke jalan yang lurus. Nek rapal sing sing cedak wae. Ihdinas siratal mustaqim sudah. Kalau enggak mau yang panjang itu sudah dibaca setiap sholat kita ihdinas siratal mustaqim. Kemudian Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibana waral batila batila warzuqna tinaba. Itu yang doa. Kemudian yang kedua, ayo rajin belajar. Menuntut il, ilmu sinau sing bener. Ya, belajar yang yang benar. Dekat dengan para ustadz, dekat dengan para ulama. Ketika ada satu hal yang janggal hal-hal yang kita belum pahami, tanyakan, jangan pahami sendiri. Kemudian bergaul dengan orang-orang yang soleh, teman-teman yang baik, yang baik, ya. Kemudian jaga makanan kita, jaga lisan kita, terutama dalam sikap fitnah media sosial. Insya Allah Allah akan berikan besar keselamatan. Demikian Allah Taala bersawab. Semoga ini bermanfaat. Sebenarnya masih banyak yang akan disampaikan, tapi semoga ini cukup ya untuk kita bahas. Semoga apa yang kita pelajari ini Allah berikan keberkahan dan dijadikan sebagai ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan, kebenaran semata dari Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan kekurangan berasal dari kelemahan pribadi saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya dan sedikitnya hadirin hadirat semua untuk memaafkannya. Aku lupa lihada. subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. di Pimpinan kemudian CCTV itu eh, pertanyaan via kertas. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu Apakah zuhud dapat menjadi salah satu cara dalam menghadapi fitnah dunia? Mohon dijelaskan tentang zuhud. Semoga kita semua diberi perlindungan oleh Allah dari fitnah akhir zaman. Amin. Bismillah, Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah Terima kasih pertanyaannya, barakallahu fiik, wa jazakallahu khairan Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati dan juga memberkati kita semuanya Konsep zuhud bisa dijadikan sebagai salah satu cara menghadapi fitnah dunia Betul tapi kita harus memahami zuhud itu apa. Ingat zuhud itu bukan satu amalan nyata tidak. Itu amalan hati. Zuhud itu amalan amalan hati. Ya. Artinya seseorang itu betul-betul dia pasrah, dia ridha dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan dari kenikmatan dunia ini jauh dari sifat tamak rakus sifat tamak dan rakus dan dia berpendang, berpandangan bahwasanya dunia itu hanya sebagai wasilah sebagai wasilah sarana untuk mendapatkan kebahagiaan ah, akhirat bukan sebuah tujuan dan yang ketiga dunia itu hanya ada di tangan mereka tapi bukan tidak sampai ke hati mereka sama dengan doa yang Rasul ajarkan wala taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina ya Allah janganlah engkau jadikan dunia itu sebagai tujuan utama kami dalam hidup kita ini dan juga cita-cita kami yang tertinggi jangan dunia hanya di tangan tidak sampai kepada kepada hati oleh karena itu orang yang zuhud tidak mesti dia itu miskin tidak orang yang zuhud tidak mesti dia itu nggak punya apa-apa, tidak. Bisa jadi orang itu kaya raya tapi zuhud. Ya, karena zuhud itu amalan hati. Misal orang punya mobil, ah nggak zuhud dia itu. Punya HP baru canggih nggak zuhud dia. Sementara dia orang baru eh, hp itu kan ah, HP jadul itu yang cuma bisa telepon ah zuhud banget antum itu. nggak juga. Siapa tahu dia itu punya HP jadul tapi dia cita-citanya pengen HP yang paling mahal. Ya kan? Subhanallah. Jadi itu nggak bisa dilihat secara kasat mata. Itu hanya dilihat dari bagaimana apa namanya dia mensikapi dunia tersebut, menyikapi dunia tersebut. Dia kaya tapi dia itu dermawan subhanallah. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu Imam Zahidin ba'da Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah pemimpin orang-orang yang zuhud setelah Rasulullah Wasallam. Apakah beliau orang miskin? Tidak. Beliau orang yang kaya. Abdurrahman ibnu Auf, Uthman ibnu Affan dan juga sahabat-sahabat yang lain. Jadi sekali lagi betul bahwasanya zuhud itu bisa sebagai solusi ya, untuk menghadapi fitnah dunia. Di mana apa? Dunia itu hanya sekedar ada di tangan kita, tidak sampai kepada masuk ke dalam hati hati kita. Ya, Allah semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, kalau penghasilan suami tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga Apakah boleh istri berbisnis untuk membantu ekonomi keluarga? Sampai mana batas-batasnya? Kemudian bagaimana caranya agar mendidik anak tidak terganggu dengan adanya bisnis dagang dalam rangka membantu suami syukron. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu Terima kasih pertanyaannya, Barakallahu fi wa khairan. Ini pertanyaan mungkin dari seorang umahat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa rahmati dan juga memberkati kita semuanya. Perlu ditekankan dan perlu diketahui fakal Islam wa rahimani Allah wa ya jami'an. Bahwa tidak semua tanda-tanda akhir zaman, fitnah-fitnah akhir zaman, ya, tanda-tanda kiamat itu suatu hal yang negatif. Ini yang perlu diluruskan. Karena di antara tanda-tanda kiamat, peristiwa yang menunjukkan zaman itu sudah akan berakhir datangnya Rasulullah SAW. Itu satu yang baik kan? Jadi tidak semuanya perkara-perkara yang ada di akhir zaman itu adalah suatu hal yang negatif. Yang negatif itu ketika orang itu sudah keberbelasan gitu loh. Ketika membicarakan masalah menyebarnya bisnis sampai kepada hubung dunia itu yang nggak boleh. Tapi kalau seandainya dia berdagang, dia berbisnis, semakin berkembang, semakin berkembang karena memang kebutuhan dan juga itu ada rezeki dari Allah, kenapa tidak? Demikian juga ketika penghasilan suami tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Bolehkah seorang istri berbisnis? Boleh. Tidak dilarang tapi dengan aturan. Yang pertama, bisnisnya itu adalah sesuatu yang tidak sampai meninggalkan pekerjaan intinya selaku ibu rumah tangga pendidik para generasi Islam masa mendatang. Tidak sampai melalaikan tugasnya sebagai seorang istri. Yang kedua, usahakan tidak sampai keluar rumah. Karena Rasul karena Allah Subhanahu wa taala telah mewanti-wanti nafi fi buyutikunna. Tetap tinggallah kalian wahai wanita di rumah-rumah kalian. Kalaupun seandainya harus keluar rumah, poin yang ketiga, jangan berdandan, jangan bersolek ketika keluar rumah. Karena kelanjutan daripada ayat tersebut wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Kalaupun seandainya harus terpaksa keluar rumah karena segala kebutuhan, janganlah bersikap tabarruj, bersolek, berdandan ya terutama masalah minyak wangi parfum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mewanti-wanti ayyumam ra'atin istaqarat famarrat biqaumin ya tidaklah seorang wanita itu memakai wangi-wangian kemudian melewati satu kaum sampai mereka itu mencium bau bau wanginya fahiyazania ia termasuk wanita pezina masalahnya nggak sepele, maka hati-hati ketika keluar rumah jangan bertabarruj, jangan memakai wangi-wangian yang kemudian bisa tercium oleh orang orang lain. Kemudian yang keempat, usahakan ya pekerjaan yang digeluti adalah sesuai dengan fitrah sebagai seorang wanita. Misalkan menjahit, misalkan menjadi reseller, apa kayak reseller, kemudian menjadi distributor, itu jadi masalah. Yang penting jangan sampai sekali yang paling utama jangan sampai melupakan kewajibannya sebagai seorang istri dan juga ibu daripada anak-anaknya. Caranya agar mendidik anak tidak terganggu dengan bisnis, ya atur waktulah. Diatur waktunya, ya ada waktunya untuk bisnis, ada waktunya untuk bercengkrama dengan anak. Jangan terus-terusan saking banyak orderan, anak sampai enggak ke keurus sampai keleleran. Mandi saja enggak mandiin aja nggak sempat apalagi nyuapin apalagi ngajarin ini ya jadi jangan sampai melupakan tugas tugasnya yang in, yang inti kalau bagaimana cara mendidik anaknya ya dengan cara membagi waktu kalau memang ternyata nggak sanggup ah, titip kewai suruh dititipkan ke pondok pesantren mau ya, monggo kalau memang seperti itu kondisinya ya tapi harus selektif di tempat mana yang apa yang cocok untuk pendidikan anak-anak kita. Tapi ingat tanggung jawab pendidikan itu tetap ada di pundak para orang tua, bukan para ustadz yang ada di pondok. Tetap harus kita pantau, harus kita monitoring, harus kita cek, ya, harus kita minta informasi kerjasama dengan pihak lembaga pendidikan yang kita amanahi untuk mendidik anak anak kita. Allah Taala bersuara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, orang munafik diancam masuk neraka jahanam. Padahal di satu sisi kalau muslim sudah bersyahadat, ada jaminan masuk surga. Bagaimana ini syukran Ustaz? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih pertanyaannya Barakallahu fikum jazakallahu khairan Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati dan juga memberkati kita semuanya Berkaitan dengan munafik Perlu diketahui munafik itu kan ada dua munafik nifak akbar dan munafik nifak asgar. Munafik nifak akbar artinya orang munafik yang kategori kemunafikannya itu besar itu adalah kemunafikan dalam bidang akidah. Dalam bidang akidah. Apa saja? Hmm. Ya, apa saja? Yang termasuk dalam nifak akbar, kemunafikan dalam bidang akidah. apa saja? Ada yang bisa bantu saya jawab? Ya, satu Enggak, ini munafik, bukan syirik. Ini munafik. Ayo. Oh, belum. Apa? Ayo. KTP-nya Islam ktp Islam tapi ya, belum. Apa lagi? Yang pertama, membenci syariat Nabi atas sebagian daripada ajaran Rasul. Membenci. Yang kedua, senang ketika umat Islam itu kalah. Ketika umat Islam itu didolimi. Dan sen, dan sebaliknya, sedih ketika umat Islam itu menang. Kemudian wala loyalitasnya kepada orang-orang kafir. Bukan kepada orang mus, muslim. Senang meskipun dia itu orang mus, muslim. Eh, ini tanda-tanda nifak akbar. Kalau sudah sampai seperti ini, itu adalah kemunafikan yang mengeluarkan pelakunya dari is Islam. Monggo Mas dengan pun jawab, enggak apa-apa meskipun salah. Fadal. jasa khairan. Jadi meskipun dia itu muslim tapi dia memiliki ciri-ciri nifak akbar tersebut, maka dia termasuk orang munafik yang diancam bukan hanya neraka jahanam tapi fidarkil asfali minan nar. neraka, neraka yang paling tapi kalau seandainya nifaknya nifak asgar, nifak asgar itu tandanya empat. Ayo siapa yang jawab? Biar habis Thomas. Biar nggak bawa lagi. Nifak asgar itu tandanya ada empat. Berkata bohong. Dua. Diberi amanah dia berkhianat. Tiga. Berjanji dia mengingkari. Empat Sudah dapat tiga nomor. kalau khairan. Ya, idza hadatha kadzaba. Ketika berbicara dia bohong. Wa idza tumina khana. Ketika dikasih kepercayaan amanah dia berkhianat. Wa idza wa'ada akhlafa dan ketika dia berjanji dia tidak menepati. Yang keempat wa idza ahada ghadara. Dalam dakwah idza khasama fajara. Ketika dia membuat perjanjian dia itu mengkhianati sama atau wa idza khasama fajaro ketika dia berdebat dia berselisih dia berbuat melampaui batas kalau seperti ini ini nifak amali namanya ini nifak amali perbuatan tetap orangnya tetap dikatakan sebagai muslim sementara ya karena perbuatannya menyerupai orang-orang munafik dia akan mendapatkan keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah berkehendak, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Jika kemudian masuk surga, jika Allah berkehendak, Dia akan menyiksanya terlebih dahulu masuk ke dalam neraka dan tidak kekal. Adapun meskipun dia sudah bersyahadat tadi muslim, tapi dia melakukan poin yang pertama tadi nifak iktikadi, tetap keislaman jadi nggak dianggap. Karena termasuk salah satu pembatal keislaman adalah membenci ya salah satu di antara ajaran-ajaran Islam. Okay. Allah telah langsung. Bismillah ya Ustaz, saya sangat menginginkan istri saya memakai cadar. Tapi si istri saya mengatakan malu untuk memakainya. Apa yang saya lakukan terhadap istri saya? Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya, Barakallahu fiqh wa jazakallahu khairan. Kita doakan semoga saja apa yang didengar ya inginkan menjadi kenyataan dan semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu hati istri Anda untuk memakai pakaian yang satu ini. Intinya jangan dipaksa. Jangan dikrohafidin, ada paksa dalam agama. Jangan dipaksa. Ya, tapi kasih pengertian, kasih nasihat. Itu kan? Karena masalah cadar ini juga masalah yang masih menjadi perselih, perselisihan. Itu loh. Menjadi perselih, perselisihan. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan hanya sekedar sun, sunnah. Dan dalilnya sama-sama kuat dalilnya sama-sama sama-sama kuat baca itu kitab daripada Syekh Al-Imam Nasrul Muhammad Nasrul Al-Bani rahimahullah taala beliau menyebutkan dalil-dalilnya dan juga ulama-ulama yang mewajibkannya hampir sama-sama kuat ya, dan ini adalah perbedaan pendapat yang bisa kita toleransi dalam masalah ini adapun kalau kita memilih bahwasanya cadar itu yang wajib dan kita ingin memberikan nasihat kepada istri itu adalah hak kita tapi jangan dipaksa tapi jangan dipaksa. Terus berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu hati istri istri kita dan yang kedua, kita imbangi dengan sikap kita. Dan disuruh pakai cadar belum dibelikan cadarnya. Nah, penting dong. Kemudian misalkan disuruh pakai cadar, sementara kita juga pakaiannya juga masih pakaian gak ngimbang kita juga. Ya, nanti jomplang istrinya pakai cadar ternyata suaminya masih pakaiannya kayak gitu misalkan ya Kan gak seimbang, seimbang, imbang itu insya Allah ya. Kalau kita baik, ini janji Allah. Kita baik, mesti kita pun akan baik. Atau at atau lit di waktu tayyibat di tayyibin Wanita yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk wanita yang baik. Imbangi. Jadi jangan pernah putus asa untuk memberikan nasihat. Teruslah berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada istri kita. Dan yang ketiga adalah kita lengkapi apa yang menjadi kebutuhan istri cadar dan pakaian yang kita inginkan dan yang keempat imbangi dengan diri diri kita ya Allah alam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tadi dikatakan termasuk fitnah dunia Mengamalkan agama untuk mencari dunia Bagaimana kalau kerja di masjid jadi Cleaning service Imam atau muazin apakah juga termasuk Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Terima kasih pertanyaannya barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari fitnah dunia dan menganugerahkan keikhlasan kepada kita dalam setiap amal ibadah ibadah kita. Ya, yang namanya beramal untuk dunia dengan modal agama itu artinya seseorang ketika belajar agama, ketika seseorang mengamalkan agama itu betul-betul dunia safe. Fokusnya hanya untuk mencari keuntungan dunia saja. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mewanti-wanti, barang siapa yang mencari mencari ilmu, mencari istri, mencari ilmu, barang siapa yang mencari ilmu, yang seharusnya ilmu itu dicari dengan niat ikhlas karena Allah, tapi dia mencarinya untuk apa? Untuk ber, untuk berbangga-banggaan dengan para ulama, untuk membantah para orang-orang yang apa namanya orang-orang yang bodoh atau untuk mendapatkan sebagian kenikmatan dunia maka dia tidak akan mendapatkan bau surga. Ini ancaman. Maka itu ketika kita belajar tujuannya apa? Untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk memperbaiki akidah, ibadah dan juga akhlak akhlak kita. Demikian juga ketika kita beramal, ketika kita ber, beramal ketika kita berbuat betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun untuk urusan dunia ya itu bukan tujuan kita. Kalaupun dapat, kalau kita membutuhkan itu kita terima enggak apa untuk jadi cleaning service memang butuh ilmu agama ini. Kan enggak toh butuh tenaga. Jadi ini enggak masuk gitu loh. Misalkan kita kerja di masjid, ya, jadi cleaning service, muadzin ataupun misalkan menjadi imam, enggak jadi masalah. ya, jadi yang penting niat ikhlas karena Allah jangan pernah ditinggalkan. Jangan pernah ditinggal. Kalau seandainya cleaning service itu free, dan nanti siapa yang akan mau? untuk Sementara dia punya kewajiban menafkahi anak istri jadi muazin ya jadi mau muazin ya jadi nggak apa-apa mendapatkan fee dari mas masjid tapi ingat niat harus tetap diluruskan tetap lurus dilurus luruskan demikian juga menjadi imam ada misalkan tapi kalau kita ingin wara ingin wara khusus untuk muazin dan juga untuk imam maka kita bisa terima kalau kita sudah cukup kalau kita sudah cukup. Kalau kita merasa ya kita butuh itu harta untuk nafkah anak istri ambil nggak jadi apa dan nggak mengapa. Yang penting apa? Niat lillahi taala nggak pernah lepas. Ya. Apalagi apa namanya di zaman sekarang ini mungkin susah cari pekerjaan pekerjaan kan gitu kan ternyata adilnya cuma ini gimana saya sudah terima lillahi taala ya kemudian urusan nanti dapat gaji, dapat tiga, alhamdulillah, gitu kan? Nah, yang penting tujuannya bukan untuk itu. Bagaimana cara menundukkan pandangan dari fitnah wanita dan menahan syahwat ketika kita sendirian? sebenarnya alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah. Terima kasih. Ini satu pertanyaan yang sangat pas sekali untuk zaman kita sekarang ini tentang masalah menundukkan dari fitnah wanita menghadapi fitnah wanita dan juga fitnah syahwat. Rasulullah SAW memberikan solusi yang pertama puasa bagi yang sudah yang belum eh, menikah. Ya solusinya pertama apa? Menikah. Menikah bagi yang mampu. Kalau nggak mampu baru puasa. Makanya makanya ini yang masih muda-muda cepat mau nikah loh. Cepat nikah gitu. Hah? Belum mampu. Ya Allah pernikahan itu mudah loh. Rasulullah SAW pernah ada wanita yang menawarkan diri untuk dinikahi Ternyata beliau tidak berkenan. Ada seorang sahabat, ya Rasulullah, kalau anda nggak berkenan nikahkan saja dengan saya. Saat itu juga. Kamu punya modal apa? Gak punya apa-apa. Sudah pulang. Gak punya gak punya mahar ya Rasulullah. Sudah cari meskipun hanya cincin dari besi. Cari juga gak nemu karena gak ada yang buang, Ya kan? Karena gak ada yang buang. Akhirnya apa? Kamu punya hafalan Quran punya. Akhirnya Rasulullah SAW menikahkan wanita itu dengan sahabat tadi dengan apa? Dengan baca al Quran. Simpel nggak pernikahan? Simpel. Kita kadang yang membuat repot sendiri kok. Repot kita itu, gitu loh. Merepotkan sendiri. Padahal Allah juga layu kalifullah nafsan Jadi nikah itu solusi yang paling jitu untuk menghadapi fitnah wanita. Dan yang misalkan ternyata sudah beristri Ustaz, kok masih saja tergoda? Ya nambah lagi. malam gitu, tapi harus konsultasi sama yang di belakangnya. Jangan kerja jangan saya nggak paling nggak suka kalau bergerak sendiri. Jangan. Gimana mau bergerak berdua saat? Kalau bergerak berdua mesti ketahuan kan gitu kan. Saya nggak nggak merekomendasikan kalau seorang suami itu bergerak sendiri cari istri. Konsultasi sama istri yang ada. Suku-suku di dicarikan. Kemudian kalau nggak bisa, ya udah puasa tadi itu puasa. Kalau puasa tetap saja, maka sibukkan diri dengan apa? Dengan hal yang bermanfaat, dengan ibadah kepada Allah, dengan menuntut ilmu, dengan membaca hal yang bermanfaat. Adapun ketika kita sendirian, apa yang harus kita lakukan? Muraqabatullah sudah. Tanamkan sifat muraqabatullah. Bahwasanya Allah senantiasa melihat kita, mendengar kita, menyaksikan kita, mengetahui segala apa yang kita yang kita lakukan. Tidak ada kecuali takwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai solusi. Bagaimana cara mempertahankan hidayah? Mempertahankan hidayah pertama dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dini. Ya, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan istiqomah di atas jalan hidayah. Kemudian yang kedua, hidayah itu bagaikan tanaman, harus kita pupuk, harus kita siram biar biar tidak layu. Cara memupuk dan menyiramnya itu dengan apa? Dengan ilmu dan ibadah. Terus kita menuntut ilmu, terus kita belajar, terus kita mencari mencari ilmu dan terus kita mengamalkan ilmu yang kita pelajari itu dalam bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi terus dipupuk dengan ilmu dan amal. Yang ketiga, cari lingkungan yang kondusif, cari teman yang baik, cari teman yang yang baik, yang bergaul dengan orang-orang yang baik, yang terus-menerus mengingatkan kita memberikan nasihat kepada kita ketika kita salah, ketika kita keliru. Ya, ketika kita keliru. Inilah untuk mempertahankan hidayah yang sudah kita dapatkan. Assalamualaikum Ustaz, semoga Allah menjaga antum dan memberkahi antum semua. Jazakumullah khairan wa antum kadzalik. Bagaimana membedakan dai yang benar dan dai yang menyeru ke jurang jahanam? Perkataan kita ikut semua, kita ambil baiknya, kita buang buruknya. Apakah perkataan itu benar? Oke. Okay. Bismillah, Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah Terima kasih pertanyaannya Barakallahu fiqh wa jazakallahu khairan Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa merahmati dan juga memberkati kita Untuk membedakan antara da'i Yang betul-betul di atas siratul mustaqim Dan juga yang bukan Adalah dengan kita berkonsultasi Pertama kita konsultasi kepada Allah Kita istikharah Kita minta petunjuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk memberikan untuk menunjukkan jalan yang yang benar. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wal batila batila warzuqna istinaba. Kemudian yang kedua dengan berkonsultasi dengan para ustadz yang ada dengan orang-orang yang terpercaya. Kira-kira kalau saya ngaji sama fulan gimana? Kira-kira ketika saya belajar dari si A gimana? Kenapa? Karena kita tidak boleh belajar dari sembarang orang. Inna hadzal ilma dinun fakhru wa amman ta'khuduna dinakum. Itu pesan Muhammad Ibnu Sirin rahimahullah. Ilmu itu agama, maka lihatlah dari siapa kalian mengambil itu agama, mengambil il, ilmu. Konsultasikan dengan para asatidz, dengan orang-orang yang sudah lama belajar, sudah lama sudah lama kan? ngaji. Kemudian yang ketiga, dilihat dari sikapnya, dari dari isi kajiannya, dari komentar-komentarnya, dari jawaban-jawabannya ketika ditanya, kemudian sikap perilakunya, akhlaknya, setiap apa setiap harinya. Ya, dan juga perlu menjadi catatan menurut catatan adalah sejauh mana sejauh mana dia itu menyikapi fitnah fitnah dunia juga ini juga penting karena salah satu penafsiran dai dai yang berdiri di atas pintu pintu neraka jahanam adalah mereka yang mengajak manusia ke, ke surga mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu dengan lisannya tapi dengan amal perbuatannya, sikap dan perilakunya mengajak orang kepada neraka. Artinya tidak cocok antara apa yang diucapkan dengan apa yang di, dilaksanakan. Ya. Kemudian bagaimana ucapan kita ikut semua, kita ambil yang baiknya dan kita buang yang buruknya. Pertanyaannya, sejauh mana kita bisa menyeleksi? Jenengan bisa menjawab, jenengan bisa menjamin bahwasanya di namanya apa? agar-agar ini nggak ada racunnya? bisa jamin, ya. Jadi jangan jamin kita ambil semuanya aja nanti kita tinggal milah di siapa kita. Yang jelas-jelas aja sudah ada. Kenapa kita harus mengorbankan ya mengorbankan keyakinan pemahaman kita agama kita dengan mengambil konsep yang seperti ini karena kita nggak tahu bisa jadi apa namanya di dalam makanan yang kita yang kita sukai yang merupakan hobi kita itu dimasuki setetes racun saja. Cuma setetes tapi mematikan. Man, mematikan. Yang bisa membedakan dalam mereka mereka para ulama yang rasikhuna nabil ilmi yang ilmunya sudah mendalam. Adapun orang seperti kita sudahlah yang sudah sudah insan saja, yang sudah pasti-pasti saja. Yang belum pasti khawatir kita akan terbawa tanpa sadar ke dalam kesesatan dan juga penyimpangan yang ada. Bagaimana kita bisa membedakan ini baik Pak Ustaz, ini buruk siapa yang bisa? Yang bisa kita. Tidak bisa. Tapi kita akan yakin ketika kita itu mengambil dari orang yang terper, terpercaya. Oh, dalam urusan duniawi saja kita itu nggak mau coba-coba kok. Nggak mau coba, coba-coba. Kita misalkan anak kita panas, ya, atau penyakit kejang-kejang. Kadang kita larinya langsung mana? ke spesialis anak. Cara kita mau ke dokter umum ataupun mungkin ke ke bidan desa misalnya langsung ke spesialis kalau itu ada langsung gitu loh langsung kepada orang yang ah, ahlinya apalagi di urusan dunia apalagi di urusan akhirat dan urusan ah, agama yang pasti-pasti saja biar kita tidak terjebak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz, karena mau terkait kehancuran Islam oleh para alim. Apakah boleh kita mengikuti ulama yang berdakwah dengan tujuan bla bla bla? Aku ini untuk anu lah, jangan. Ya, yang jelas nggak usah. Pokoknya ulama yang betul-betul anu lah, yang mereka itu berkhidmat untuk ilmu, berkhidmat untuk Islam dan tidak ada tendensi apa-apa, bukan untuk mencari ketenaran, kedudukan, jabatan, pangkat dan yang lainnya. Ya. Karena itu akan menghancurkan juga. Ustaz puasa di bulan Syaban satu bulan penuh atau hari-hari tertentu. Ya. Untuk masalah puasa bulan Syaban tidak ada satupun hadis yang sahih yang menyatakan akan keutamaannya. Tidak ada. Keutamaan puasa khusus di bulan Syaban tidak. Cuma memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu beliau meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melaksanakan bulan puasa hampir satu bulan penuh selain Ramadan, selain di bulan Sya'ban. Ya, sebagai sebuah apa? Sebagai sebuah persiapan ya warming up sebelum masuk di bulan Ramadan. Tapi untuk keutamaan khusus tidak ada. Ya. Adapun apa, apakah satu bulan penuh kalau antum bisa lakukan sebagaimana Rasulullah melakukannya dari awal tapi kalau memang nggak bisa ya sudah. Kalau kita terbiasa Senin Kamis ya Senin Kamis. Kalau kita biasa puasa tiga hari belas, empat 13, 14, 15 bulan-bulan hijrah ya itu saja. Ya. Jadi tergantung kemampuan kemampuan kita. Kalau mau dari awal ya mau dari awal. Ya. Tapi kita nggak boleh ya mulai apa namanya mau full terus-menerus setiap hari tapi dimulainya di minggu kedua nggak boleh. Kalau mau full setiap hari maka mulailah dari hari pertama kalau pingin full ya kalau pingin terus setiap hari ya pingin setiap hari mulai dari pertama jangan milih pertengahan nggak boleh ya tapi kalau kita nggak mampu maka pilihlah mungkin hari-hari tertentu puasa Senin Kamis ataupun ayamul Bin, ataupun puasa Daud kalau memang kita biasa puasa puasa Daud Allah taala masih ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz bagaimana menyikapi jadi jangan dulu Kalau kayak gini kayak gini saya Ya, kebiasaan di salah satu daerah kalau ada orang yang akan menunaikan ibadah haji maka eh, akan di, maka akan diajarkan acara doa menjelang keberangkatan dan melakukan ini ini ini. Nah, kemudian selama yang bersangkutan di tanah suci dan dan ketika yang bersangkutan juga selama di tanah suci serta acara penyambutan kedatangannya dengan acara yang sama. Bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya rasa ini juga satu hal yang kadang eh, yang terjadi di beberapa daerah. Acara-acara untuk pelepasan jamaah haji dan juga penyambutan kedatangan jamaah haji. Kalau hanya itu, kalau itu hanya sekedar ya melepas mereka pergi, mendoakan mereka, memberikan wasiat, mereka memberikan wasiat kepada kita, kita memberikan wasiat kepada mereka tanpa ada ritual-ritual tertentu, ya, maka itu nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah, ya. Karena orang yang safar, salah satu adab safar itu apa? Memberikan nasihat, memberikan wasiat kepada orang yang ditinggal. Demikian juga orang yang ditinggal juga mendoakan mereka yang akan safar. Itu salah satu adab adab safar. Dan tidak mengapa dengan mengumpulkan orang makan-makan. Ya. Demikian juga ketika kepulangan, mungkin sebagai bentuk support ingin cerita, ingin berbagi pengalaman ketika di tanah suci, mengumpulkan apa teman-teman kawan-kawan tetangga satu RT satu RW tidak jadi masalah. Yang penting jangan diimbuhi, diembel-embeli dengan ritual-ritual tertentu, bacaan-bacaan dan tertentu itu saja. Ya, karena untuk menentukan bacaan-bacaan tertentu yang dibacakan pada hari tertentu itu pun harus ada dalil. Sementara tidak ada dalil yang menunjukkan itu, gitu loh. Dan orang yang melakukan ya ritual-ritual yang mungkin biasa dilakukan bacaan-bacaan tertentu di momen-momen demikian itu kan tujuannya untuk beribadah kan sementara ibadah itu harus ada dan dan nggak mungkin orang mengatakan ini bukan ibadah kok saya bilang yang dibaca ini ini ini kok zikir dan itu semua itu kan ibadah nggak ada dah dalilnya. Maka selama itu kosong, tidak ada ritual-ritual tertentu, bacaan-bacaan tertentu, ya zikir-zikir tertentu, maka itu tidak mengapa. Tapi kalau seandainya ada hal-hal yang demikian ini, maka ini tidak ada sunnahnya, tidak ada aturannya di dalam agama. Meninggalkan itu adalah hal yang utama, yang utama. Mungkin itu ya. Demikian beberapa pertanyaan yang bisa saya jawab. Mohon maaf mungkin ada beberapa pertanyaan yang belum sempat kami bacakan dan kami jawab. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, memberikan taufik hidayah kepada kita untuk terus jalan di berjalan di atas jalan yang lurus ini sampai ajal menjemput menjemput kita. Dan akhirnya saya secara pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya jika selama keberadaan kami ataupun saya di kota Kupang ini banyak tutur kata yang kurang tepat, banyak apa namanya hal-hal yang kurang berkenan, sikap perilaku saya yang banyak apa namanya menyakiti jenengan dan antum sekalian kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan jangan lupa doakan saudara-saudara kita semoga mereka tetap istiqomah di atas jalan sunnah sunnah ini. Mungkin itu sedikit yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa bermanfaat khususnya untuk saya pribadi dan umumnya kepada jamaah sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku lupa lihat Subhanallah wa bihamdika. asyhadu an la ilaha illa anta. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. demikian acara daurah kajian hari ini dari Pak Vitali sekitar jam 9 sampai mendekati subuh masih sekitar setengah jam. Semoga apa yang telah beliau sampaikan tentang vitamin penyemar belum menjadi iya. ya. kita sehingga kita bisa tapi itu tentang